Seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah jika ia melakukan satu kebaikan, Allah yang Maha Kasih akan membalasnya. Orang kafir tidak punya iman. Melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah. Diberi oleh Allah. Allah tidak akan berbuat dolim kepada siapapun yang berbuat baik akan dibalas. Cuman bagi seorang kafir balasannya hanya di dunia. Tidak ada balasan di akhirat dari kebaikan. Balasan di dunia. Dan begitu juga orang yang beriman jika sedekahnya nggak benar misal. Niatnya jelek. Tidak tulus karena Allah. Atau mungkin karena dia hanya pengen disanjung. Pokoknya dia berbuat baik. Biarpun niatnya kayak apa, dia telah berbuat baik. Maka Allah akan balas. Cuman ingat balasannya hanya di dunia. Termasuk orang yang bersedekah dengan cara yang salah masih belum bayar zakat, banyak sedekah. Utang jatuh tempo, banyak bayar sedekah. Ketahuilah, mungkin menjadi sebab usahanya lancar, tapi lancar yang tidak berkah. Kenapa? Dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat atau membayar utang yang sudah jatuh tempo, tapi ya dia senang bersedekah. Mungkin ada orang yang memberikan semangat. Ayo sedekah, sedekah. insyaallah semua permasalahanmu akan dibereskan. Sedekah, keluarkan duitmu dan seterusnya. Terus, terus. Tidak salah kalimat itu, akan tapi ketahuilah, bisa saja seorang terjerumus malah melakukan kemaksiatan. Semestinya dia membayar zakat, ternyata dia membayar sedekah terlebih dahulu, jatuh maksiat dan tidak mendapatkan pahala. Tapi di dunia dibalas oleh Allah, paling tidak disanjung oleh manusia. Dia adalah dermawan. Makanya kami ingatkan, kita tuh bersedekah berbuat baik menghadap ridho Allah, jangan membuat murka Allah. Yang mogol yang belum bayar zakat urusi zakatmu tuntas dan berikan zakat ke tempat yang benar yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang sudah punya utang jatuh tempo sudah ditunggu-tunggu sama yang punya uang. Sementara anda kok punya duit jangan sedekah, bayar utangmu dulu. Kecuali utang yang belum jatuh tempo, utang bisnis yang memang biasanya perputaran uang. Boleh kita bersedekah di saat seperti itu. Tapi memang ada gambaran untuk bisa membayar utangnya dan memang belum ditunggu-tunggu dan belum jatuh tempo. Jadi nggak boleh dengan hawa nafsu. Hati-hati, jangan dengan hawa nafsu. Memang betul ibu misalnya punya penyakit, punya ini dan sebagainya. Punya penyakit, sedekah tadfaul bala. Kalau bersedekah akan menolak bala, penyakitmu bisa sembuh. Iya betul bisa sembuh. Akan tapi sembuhmu bukan belum tentu penuh berkah. Jika kau lakukan dengan cara yang haram. Sembuh tak tak tanya sembuh semakin sembuh semakin maksiat. Naudzubillah. Maka tapi apa? Kalau enggak Anda seorang sakit, pernah mendengar mungkin seruan dari seorang guru atau ustaz, kalau kamu sakit, kamu bersedekahlah sebab sedekah itu akan menolak bala. Itu ada catatan. Kalau memang kewajibanmu sudah kau beresin. Kalau kewajibanmu belum beresin, ya bayar zakatmu diniatin semoga sembuh. Jangan sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Tatonya malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu bimbingan ilmu.